kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang begitu banyak. Bila mana kita menghitung nikmat Allah Azza wa Jal, kita tidak akan dapat menghitung. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Azza wa Jal, kita dapat bertemu di majlis ini. Majlis ilmu. Tidak ada yang mempertemukan kita kecuali karena ilmu dan Islam serta iman. Ahibati billah rahimakumullah. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan antum semuanya, ikhwah di tempat ini lebih khusus dalam kesempatan ini Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Karena tujuan daripada pertemuan ini adalah atau tawasi bil Saling muasiyati dalam kebenaran, atau tawasi sabar Saling muasiyati dalam kesabaran. Ya. Ikhwan fiddin pada kesempatan ini di Makkah Al-Mukarramah sedikit saya ingatkan juga merupakan suatu nikmat bagi antum semua bisa mengunjungi tempat ini bahkan tinggal sekian waktu di tempat ini walaupun dalam rangka bekerja di sela-sela kepayahan namun ada suatu nikmat yaitu tinggal di negeri yang paling Allah cintai ahabbul bilad ilallah negeri yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla amalan ibadah terutama di Masjidil Haram dilipat kandakan begitu pula tentunya lebih khusus salat dan di sana banyak peluang yang lain tawaf sunnah dan juga majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh sebagian ahli ilmu. Itu semuanya adalah nikmat yang sekian orang yang banyak belum dapat merasakannya. Untuk itu ini juga wajib kita syukuri antum semua yang di sini namun demikian di balik karunia dilipat gandakannya amal ibadah. Ada pula di sana suatu kekhawatiran besar yaitu bahwa dosa pun akan diperbesar ketika itu dilakukan di tanah suci. Oleh karena itu, yang paling berbahagia di tempat ini adalah yang paling banyak amal kebaikannya dan sedikit amal buruknya. Tapi kalau amal kebaikan banyak dan amal buruk banyak, ya bisa jadi amal-amal buruk tersebut akan melunturkan amal-amal baik yang dilibatkan dengan itu. Oleh karena itu, ahibati billah rahimakumullah, masing-masing kita hendaknya berusaha menjaga amal kebaikan yang dilakukan dengan berusaha menjauhi berbagai macam maksiat yang itu menjadi cobaan bagi orang yang tinggal di tempat ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini seperti yang tadi disebutkan uh, diberi tema tentang bahaya hizbiyah. Bahaya hizbiyah tentu sangat besar karena hizbiyah seperti kata para ulama merupakan bid'ah hizbiyah yang artinya kekelompokan ketika seseorang berkelompok karena syiar-syiar tertentu karena hal-hal yang mempersatukan mereka yang itu bukan dari syariat Islam. Bukan karena syariat Islam. Ini adalah hizbiyah. Bisa jadi seseorang bertahazub, berkelompok karena suatu syiar yang tadi saya sebutkan, syiar-syiar tertentu. Bisa jadi seseorang berkelompok karena tahazub karena seseorang fulan dan fulan bisa jadi seseorang bertahazub berkelompok karena suku bisa jadi seseorang bertahazub karena organisasi atau jamaah dakwah dan sebagainya tahazub berkelompok karena hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan dalil merupakan amalan hizbiyah yang ditentang oleh Islam dan itu seperti kata ulama merupakan bid'ah. Seperti ditegaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya al najmi dan para ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan para ulama. Syekh Muqbil rahimahullah para ulama tersebut menegaskan bahwa al-hizbiyah adalah bid'ah. Ikhwan fillah azakumullah, kita akan mengetahui terselahnya hizbiyah melalui beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengawal daripada apa yang akan kita sebutkan adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الدين رحمكم الله al Arba bin Sariyah menceritakan kepada kita beliau adalah seorang sahabat mulia menceritakan apa yang beliau alami bersama Rasulullah SAW di mana beliau alaihissalam melakukan sholat subuh kemudian memberikan suatu nasihat kata sahabat tersebut radhiyallahu an wa'adana Rasulullah Rasulullah menasihatkan kepada kami dan balibah suatu nasihat yang dalam yang menyentuh. Wajilat min hal kulub Dengan nasihat itu kalbu menjadi bergetar. Wadarafat min hal uyun dan karena nasihat itu mata pun mengeluarkan air mata. Maka seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seolah-olah ini merupakan nasihat seorang yang berpamitan, seseorang yang hendak meninggalkan yang lain." Fa'ausina, maka berikan kepada kami suatu nasihat. Kemudian beliau pun memberikan suatu nasihat. Usikum bitakwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Wasam'i wa ta'ah Kemudian wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslimin wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun walaupun seorang budak yang memimpin kalian فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian ba'di sepeninggalku nanti fasayara khilafan katsira maka dia akan melihat perselisihan dan perbedaan yang banyak fa'alaikum bisunnati maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin dan sunnah para khulafa khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam khulafa khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk abdu 'alaiha bin nawajid gigitlah sunnah mereka dengan gigi-gigi geraham kalian wa iyyakum muhdatsatil umur dan hendaknya kalian menjauhi al-muhdatsat perkara-perkara yang baru dari perkara-perkara agama fa innahum uh, wa umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah adalah kesesatan Ikhwani fillah azzakumullah pada hari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi sepeninggal beliau. Beliau alaihissalam mengawali dengan suatu nasihat yaitu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan agar senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin muslimin. Dua nasihat ini dikatakan oleh uh, Imam Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa dengan kedua nazar ini akan terkumpullah kebaikan dunia dan akhirat. Dengan nasihat takwa kepada Allah Azza wa Jal, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, seseorang akan mendapatkan kebaikan di akhiratnya keberuntungan di akhiratnya. Dan dengan nasihat kedua, yaitu untuk taat kepada pemimpin muslimin, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Karena kebaikan muslimin itu akan terwujud dengan adanya pemimpin di antara mereka. Tanpa adanya pemimpin, maka hidup mereka seperti hidup orang-orang jahiliyah ibarat hewan-hewan yang hidup dengan hukum rimba sehingga kacau yang terjadi di antara mereka. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "La yasluhu amru hadhil ummah illa bi imamin barrin aw fajir." Perkara umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan imam adanya seorang pemimpin yang memimpin umat bar au fajir baik dia pemimpin yang saleh maupun pemimpin yang jahat artinya seandainya pun dia jahat tetap keberadaannya masih lebih baik daripada tidak adanya pemimpin di tengah-tengah muslimin ikhwan fillah azzakumullah dua hal yang disebutkan sebagai wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan pokok agama kita, prinsip agama kita. Takwa Allah Azza wa Jal dan taat kepada para waliul amr. Lihatlah perintah Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa, wa ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah pula kalian kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Taat kepada Allah dan Rasul adalah wasiat pertama, takwallah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian taat kepada ulul amri adalah wasiat kedua yang tertera pada hadis Irbab bin Sariyah. Ikhwan fillah Azzaikumullah. setelah Nabi SAW menyebutkan sebagian daripada pokok-pokok ajaran agama kita beliau mengingatkan kita dari terjadinya penyimpangan yang itu artinya keluar dari pokok-pokok ajaran agama tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati oleh kalian untuk melakukan muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya. Ikhwan fillah, jadi kalau begitu, wasiat Rasulullah SAW di samping kita melakukan pokok-pokok ajaran agama, maka kita harus waspada dari penyimpangan terhadap pokok-pokok agama tersebut. Nah, Nabi SAW menyebut bahwa keluar dari pokok-pokok agama itu dengan perkara-perkara yang baru sebagai bid'ah wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati oleh kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama dan karena itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi, ahibati billah rahimakumullah, bila kita hendak menelusuri kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW, maka dua kokok atau dua garis besar yang digariskan Rasulullah SAW harus senantiasa kita jalani. Lakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya jauhi perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Ahibati billah rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan. Wasiat yang pertama beliau pun menasihatkan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin. Hendaknya oleh kalian pegangi sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Lebih-lebih ketika seseorang hidup di masa yang di situ terdapat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan muhdatsatul umur. Nabi katakan pada hari tersebut, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara khilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Menyimpang dari ketakwaan kepada Allah dan Rasul, menyimpang dari sunnah Nabi dan para khulafa, sehingga terwujudlah berbagai macam ikhtilaf kathir perbedaan dan perselisihan yang banyak saat itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, lebih menekankan lagi kepada kita agar kita betul-betul termasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghindari muhdatsat al-umur. Ikhwan fillah azzakumullah dan semua di antara muhdatsat al-umur adalah hizbiyah. Hizbiyah yang tadi kita sebutkan merupakan perkara yang baru dalam agama ini. Nabi tidak pernah mengajarkan hizbiyah kekelompokan. Bahkan Nabi SAW sangat menentang hal itu. Lebih daripada itu, bahkan Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran telah mengecam perbuatan hizbiyah tersebut. Melalui ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب كل حزب بما لديهم فرحون وإن هذه أمتكم أمة واحدة dan sungguh inilah umat kalian umat yang satu wa ana rabbukum dan akulah rabb kalian fattaqun maka bertakwalah kepada kepadaku fataqatta'u amrahum bainahum zubra maka mereka memecah belah agama mereka urusan agama mereka amrahum yakni urusan agama mereka zubra ahzaban menjadi kelompok-kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki inilah kenyataan hizbiyah yang ada dulu maupun sekarang. Di zaman dahulu dia telah bagaimana hizbiyah qabaliyah. Kekelompokan kekabilahan Masing-masing bangga dengan kabilahnya Merasa kabilahnya yang paling mulia merendahkan yang lain. Ini adalah hizbiyah qabaliyah. Kekelompokan yang disatukan oleh kekabilahan suku. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang mereka miliki. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Kalau kalian muslimin mengikuti Rasulullah SAW, kalian adalah satu umat. Rabb kalian adalah satu Allah Azza wa Jalla. Wa ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang membedakan mereka dalam hal derajat kecuali ketakwaan mereka. Ya. Anas kulluhum min Adam wa Adam min turab. Semua manusia dari Adam dan Adam dari turab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sungguh ini umat kalian umat yang satu. Dan akulah Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi ternyata kenyataannya tidak semua orang bertakwa kepada Allah Azza wa Ada saja yang menyelisihi dari ketakwaan terhadap Allah Azza wa dengan melakukan uh, at-tafarruq wa kekelompokan-kekelompokan yang bertentangan dengan dinul Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla juga mengatakan tentang nabinya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbiruhum bima kanu yaf'alun. Innal ladzina farraqu dinahum sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka Wakanu Sian. Kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu tidak tergolong dari mereka sedikit pun. Kamu terlepas dari mereka sama sekali. Innama amruhum ilallah urusan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberitakan kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Pada ayat ini Allah Azza wa Jal mensucikan nabinya dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di mana orang-orang musyrikin kondisinya farraqu dinahum wa kanu Memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok sendiri-sendiri. Allah katakan engkau bukan tergolong dari mereka sedikit pun. Di sini nampak sekali bahwa Kekelompokan merupakan hal yang tercela dalam dinul Islam. Kekelompokan sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disucikan oleh Allah Azza wa Jal darinya. Oleh karena itu, orang Muslim hendaknya ya, senantiasa menjadikan ikatannya dengan yang lain adalah dinul Islam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mengikuti sunnah Nabi akidatan secara akidah wa manhajan dan secara jalan dalam menurusuli agama ini wa ibadatan juga dalam ibadah wa akhlaqan begitu pula dalam hal inilah orang yang benar-benar di atas sunnah dan loyal kita kepadanya besar karena itu loyalitas kita kepada yang lain karena itu. Bukan karena dia satu organisasi dengan saya, bukan karena dia adalah satu uh, suku dengan saya, bukan karena dia satu tanah air dengan saya, bukan karena dia satu warna kulit dengan saya. Bukan itu semuanya. Bukan karena dia satu jamaah dakwah dengan dia Ya. Bukan karena itu. Tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jal. Ahibati rahimakumullah. Ingatlah dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu peringatan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in pada suatu perkara yang uh, memunculkan ya di tengah-tengah mereka rasa al-wala yang bukan uh, didasari oleh dasar yang benar yaitu ketika sebagian sahabat uh, melakukan suatu perbuatan terhadap sahabat yang lain yaitu semacam menepuk ya apa e, kaca itu menepuk pantat ya apa yang semakna dengan itu ya dan itu merupakan suatu air yang besar seperti yang tahu di masyarakat Arab ya kan nah seorang dari kalangan Ansar dan seorang dari kalangan muhajirin ya terjadi khilaf di antara mereka karena hal itu sehingga menjadi khilaf besar di antara mereka ketika itulah mulai seruan-seruan muncul di tengah-tengah mereka kaum muhajirin memanggil teman-temannya dengan mengatakan ya lal muhajirin wahai orang-orang muhajirin yang Ansar juga mulai memanggil teman-temannya dari kalangan Ansar, ya dal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Mulailah terpilah antara para sahabat itu dengan syiar Muhajirin dan satu syiar Ansar. Namun syiar Ansar dan Muhajirin ketika itu disulut. Karena apa? Karena perselisihan dalam bab tersebut. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW mendengar apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabatnya, beliau marah, marah yang besar. Beliau pun mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum." Da'ruha fa'innaha muntina. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah? Wa ana baina azhurikum. Sementara aku berada di tengah-tengah kalian. Da'ruha. Tinggalkan itu semua. Fa'innaha muntina. Sungguh itu merupakan seruan yang membawa bau busuk. Ahibati billah rahimakumullah. Peringatan yang cukup keras dan pelajaran besar kita ambil darinya. Nabi marah, ini menunjukkan bahwa itu perbuatan yang tercela. Ditambah lagi, Nabi mengatakan da'ruha, tinggalkan. Menunjukkan itu perkara yang haram yang harus ditinggalkan. Lebih jelek lagi, ketika disifati oleh Nabi SAW dengan kata-kata fa innaha muntirah. Sungguh itu perbuatan yang membawa bau yang busuk. Nah, tiga hal paling tidaknya yang kita dapati dari Nabi SAW padanya terkandung uh, kesimpulan bahwa seruan-seruan semacam itu sangat terlarang dalam agama kita. Padahal ikhwan fidina azakumullah Sahabat-sahabat tersebut tidak membawa syiar-syiar yang aneh. Bukan mereka mengatakan wahai Aus atau Khazraj. Bukan pula orang-orang muhajirin memanggil kabilah-kabilahnya wahai Quraisy atau wahai Kinana atau yang lain. Tapi mereka memanggil yang lain dengan seruan muhajirin dan ansar yang kedua syiar tersebut adalah syiar yang syar'i. Ya, Allah Azza wa Jal menyebut dua nama itu. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uh, banyak menyebut sebutan muhajirin dan ansar. Namun ketika dua syiar tersebut yang itu hakikatnya syiar yang syar'i muncul karena sebab yang tidak syar'i akhirnya menjadi tercela muncul karena tujuan yang tidak syar'i maka menjadi tercela dan sangat tercela maka bagaimana kiranya ketika suatu golongan manusia disatukan oleh organisasi tertentu yang karenanya ia berwala dan bara. Bagaimana kiranya dengan sebuah kelompok yang disatukan dengan syiar tertentu yang tidak syar'i sama sekali dan karenanya mereka wala dan bara. Bagaimana pula ketika seseorang menjadi satu dengan yang lain karena kesukuan, karena negeri tertentu yang itu semuanya tidak sesuai dengan syariat dinul Islam. Mereka menjadikan wala dan bara bukan karena dasar agama yaitu takwa Allah Azza wa Jal tapi menjadikan pengikat wala dan bara di antara mereka adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Inilah hizbiyah. Ikhwan fillah azzakumullah pada zaman sekarang ini lebih-lebih betapa banyaknya kelompok-kelompok yang hizbiyah. Zaman dahulu para ulama kita mencela apa yang disebut dengan at-ta'assub al-mazhabi, fanatik kepada mazhab. Padahal para imam mazhab tersebut adalah para imam yang mulia. Para imam mazhab tersebut adalah para imam yang mulia bukan satu hal yang asing nama-nama mereka Abu Hanifah Malik Syafi'i Ahmad para ulama namun ketika pengikut mereka berfanatik dengan mazhab mereka ulama pun mencela dengan celaan yang kuat karena kenyataannya kefanatikan mereka membuat mereka buta akan kebenaran. Kita lihat sampai sekarang ini lebih-lebih lagi. Mereka para fanatikus mazhab, baik terhadap mazhab syafi'i yang banyak di negeri kita, atau fanatikus mazhab Hanafi, orang-orang Pakistan misalnya, India, ya atau Turki atau fanatikus mazhab Maliki, Sebagian orang-orang Afrika misalnya, antum lihat sendiri bagaimana sulitnya mereka menerima kebenaran ketika disampaikan. Bagaimana mereka sulitnya menerima hadis Nabi yang sahih, yang jelas dikatakan kepada mereka, kala Rasulullah dan rawahu fulan. Tapi tetap saja tidak diterima oleh mereka. Kenapa? Karena mazhab kami tidak seperti itu. Nah, ternyata fanatik madhab ya at-taklid al madhhabi at-ta'assub al madhhabi membuat seseorang terhalangi dari kebenaran yang disampaikan nah lebih-lebih lagi ya, hizbiyah di masa ini banyak dari orang-orang bertahazzub berfanatik bukan kepada seorang pemimpin yang itu seorang ulama bisa jadi pemimpinnya adalah seorang tokoh politik bisa jadi seorang pemimpin yang mereka anut adalah seorang sufi. Bisa jadi pemimpin yang mereka fanatik dengannya adalah seorang khariji, khawarij. Bisa jadi pemimpin yang mereka ikuti adalah seorang kezat pendusta, dan macam-macam lagi. Nah, tentu kondisi umat yang seperti ini lebih tercela lagi dalam pandangan para ulama kita ketimbang mereka yang berfanatik kepada para ulama yang jelas-jelas ulama. Ya, jadi kondisi para muta'afsidin, orang-orang yang fanatik di masa ini kepada kelompok-kelompok tertentu akan menjadi lebih tercela. Ya, lebih tercela lagi. Karena dari sisi efek sama-sama menimbulkan efek yang buruk yaitu menolak kebenaran dari sisi yang mereka ikuti ternyata jauh sekali bila dibanding para ulama kita rahimahumullah yang mereka adalah ulama-ulama besar. Ya. rahimahumullah dan hendaknya ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita senantiasa berusaha menjadikan sunnah Nabi saw sebagai landasan hidup kita yang karenanya kita berwala dan barak kita mencintai seseorang karena dia ikut di atas sunnah Nabi SAW. Kita tidak suka dengan seseorang karena menentang sunnah Nabi SAW. Ya. Itu hendaknya yang senantiasa menjadi tolak ukur kita dalam berbagai aktivitas kita. Ahibadillah rahimakumullah. <clears throat> Itulah sebuah tausiah yang singkat terkait dengan bahaya dan tercelanya hizbiyah. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Agar kita senantiasa berusaha mengikuti sunnah Nabi. Karena para ulama kita dulu mengatakan seperti Al-Imam Zuhri rahimahullah. Balawana annahum kan yakulun as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha najah wa man takhallafa anha Dulu telah sampai kepadaku ucapan para pendahulu kami yaitu sunnah Nabi adalah ibarat perahu Nabi Nuh man raqibaha raqibaha naja orang yang menaiki perahu tersebut akan selamat wa man takhallafa anha gharik dan orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi dia akan tenggelam ibarat orang yang tidak mengikuti perahu Nabi Nuh. Demikian ikhwan bidina azakumullah. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Selanjutnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga bisa dijawab dengan jawaban yang benar.